Seharusnya hidup kita di dunia berada di barisan yang paling depan untuk membantu orang tua kita mulia dunia akhirat. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa menatap wajah orang tua. Andai kata kematian menjemput ibu bapak kita. Kita pasti sedih andai kata kita belum membahagiakannya. Andai kata ibu sudah berbaring menjadi mayat, bapak sudah terbujur kaku. Kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, merasakan belayan dan perhatiannya. Andai kata kain kafan sudah membungkusnya, kita tidak akan lagi bisa menatap wajahnya tidak lagi bisa membawakan oleh-oleh atau memijat kakinya. Andai kata ibu bapak kita sudah diusung keluar dari rumah, masuk dalam liang lahat, tanah menimbunnya, kita tidak akan bisa lagi melihat dirinya. Paling hanya batu nisan atas nama ibu bapak kita yang kita rabak pulang ke rumah hanya tinggal foto di dinding atau mungkin daster ibu di kamar atau sepatu ayah apakah orang tua kita bahagia memiliki anak seperti kita sembilan bulan kita dikandung ibu berdiri sulit berbaring sakit berjalan berat. Tapi ibu tersenyum saja. Dibelai setiap waktu. Walaupun muntah. Ayah bekerja keras. Agar kita tumbuh menjadi janin yang sehat. Ketika akan lahir. Seperti sudut antara hidup dan mati. Meregang nyawa bersimbah darah, air mata, keringat. Mempertaruhkan hidup. Tapi ketika kita terlahir, seakan sirna segala sakit. Di dekatnya diri kita, dihitungnya jari kita, diciumi. Maha suci Allah yang menciptakan kasih sayang orang tua ya Allah yang Maha Agung Ampuni jika selama ini kami melupakanmu Engkau selalu mengingat kami Tapi kami hampir selalu lupa padamu Ampuni jika kami meremehkan kasih sayangmu Malah kami lebih memburuk masih sayang manusia mengabaikan cintamu Ampuni ya Allah Jikalau nikmat yang kau berikan tiada kami syukuri Bahkan kami gunakan untuk berkhianat kepadamu Ya Allah Maha yang maha mendengar Ampuni lumuran dosa yang melumuri sekujur tubuh ini Dosa mata kami yang jalatan melihat yang kau haramkan Dosa telinga kami yang gemar mendengar aib dan kemaksiatan. Dosa mulut kami yang tidak sedikit berdusta, mengingkari janji, bahkan menzalimi orang-orang yang mengasihi kami. Ampuni ya Allah jika tubuh ini pernah mendekati zina atau ada di antara hamba-hambamu yang tubuhnya berlumur maksiat zina yang nista Ampuni ya Rabb Jikalau di tubuh ini ada makanan haram Dari hasil harta haram Minuman haram Obat-obatan haram Ya Allah jadikanlah di penghujung bulan penuh barokah ini Engkau bersihkan sebersih-bersihnya Rabbana Zalamna antusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Allah kami ingin bisa pulang kepadamu ya Rob kami tidak mau hidup ini gagal ya Allah bimbing kami jangan biarkan kami tersesat Jangan biarkan kami terjerumus dalam perbuatan maksiat. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lumuran dosa, ya Allah. Jangan biarkan kami hanyut dalam nafsu. Bimbing kami, ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang yang soleh, solehah. Menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi orang tua kami pendahulu kami menjadi jalan kemuliaan kebahagiaan bagi guru-guru kami telah menjadi jalan kemuliaan bagi rumah tangga dan keturunan kami ya Allah kuatkan iman kami jangan biarkan kami goyah muliakan akhlak kami ya Allah sehatkan lahir batin kami Allahumma إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاسئا اللهم إنا نسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سقرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة Ya Allah Ampunilah saudara-saudara yang pernah menyarami Ampunilah orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami Hidupkan hati kami dengan kasih sayang terhadap makhlukmu ya Allah Hidupkan hati kami dengan amal yang selalu tulus karenamu dan hidupkan hati kami dengan cinta dan rindu kepadamu ya Allah. ya Allah, selamatkan hamba-hambamu sebanyak-banyaknya. Selamatkan negeri ini ya Allah. Selamatkan bangsa ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang berhati benih, yang berakhlak mulia, yang dapat membimbing kami mulia di sisimu mulia di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang budiman, Taqaballahu minna wa minkum Siyamana wa siyamakum Semoga Allah menerima Amal-amal kita Juga saum kita Saya Atas nama pribadi yang masih sangat banyak Kelemahan, kekurangan dan kehinaan Mohon maaf kepada saudara-saudaraku Di seluruh penjuru tanah air Semoga kekurangan yang ada Menjadi ladang amal Untuk kita jamuan Allah di bulan Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.